Kita masih bisa menghadiri suatu majelis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan demikian juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu majelis ilmu di mana banyak sekali dari kaum muslimin yang terhalang dari majelis semacam ini. Mereka berada di dekat majelis ilmu tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hidayah kepadanya untuk menghadiri majelis ilmu. Padahal di dalam banyak ayat, banyak hadis telah dipaparkan sedemikian rupa keutamaan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khasyiatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berkumpul sebuah kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di mana mereka membaca kitab Allah dan saling mengajarkan satu sama lain. Illa nazalat alaihi musakinah. Kecuali ketenangan itu akan turun kepada mereka. Ketenangan akan turun kepada mereka karena yang mereka dengar adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar ucapan manusia akan tetapi Rob yang menciptakan manusia. Tidak hanya ketenangan ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala akan menaunginya dengan rahmat. Dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Sehingga kita akan dapati suasana menuntut ilmu, suasana majelis ilmu itu penuh dengan ketenangan. Penuh dengan rasa tenang, dada yang lapang Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan kepada kita. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala wa humul malaikah dan majelis ilmu itu akan dinaungi oleh para malaikah. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama mereka. Menyebut nama mereka dengan pemuliaan di hadapan para malaikah. Apabila kita melihat hadis ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya cukup bagi kita ya. Cukup bagi kita hadis ini sebagai motivator. Pemberi motivasi kepada kita untuk bersemangat dalam menuntut ilmu agama Allah, menuntut ilmu agama Allah di rumah-rumahnya Allah, di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah Keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan ini banyak terlalaikan oleh banyak kaum muslimin. Mereka lebih memilih untuk bersenang-senang di hari-hari libur mereka. Mereka lebih memilih untuk pergi ke tempat-tempat yang kurang ada manfaatnya bagi mereka daripada menghadiri majelis ilmu. Padahal demikian besar pahala, demikian besar keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para orang-orang yang menghadiri majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala <clears throat> memberikan keistiqomahan bagi kita untuk selalu senantiasa menghadiri majelis ilmu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada siang hari ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Terutama sebentar lagi di negeri kita akan terjadi suksesi kepemimpinan, pergantian kepemimpinan. Ya. Kita akan memiliki pemimpin yang baru. Pemimpin negara yang baru. Ya. Dan telah ma'ruf, telah maklum di antara kita semua bahwa sebentar lagi akan dilantik presiden yang baru. Bapak siapa? Joko Widodo. Sehingga cukup relevan apabila pada kajian kali ini kita mengangkat sebuah tema yaitu bagaimana ahlus sunnah wal jamaah ya bagaimana pandangan ahlus sunnah wal jamaah sikap ahlus sunnah wal jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin ya. <clears throat> dan para ulama ikhwanifidin rahimani rahimakumullah telah banyak membahas permasalahan ini. Sehingga tidak sulit bagi kita untuk menemukan ucapan-ucapan mereka. Tidak sulit bagi kita untuk menukilkan ucapan-ucapan mereka. Ya. Yeah. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau as Asyariyah beliau mengatakan yajibu ayyuraf anna wilayatal amrin nas min a'dhamil wajibat min a'zami wajibati din. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wajib untuk diketahui bahwa kepemimpinan manusia termasuk a'zami wajibati din. Kewajiban agama yang terbesar. Artinya wujudnya pemimpin, keberadaan seorang pemimpin di antara kaum muslimin itu adalah kewajiban, termasuk kewajiban yang besar. Termasuk tanggung jawab yang besar, yang perlu ada di tengah-tengah kaum muslimin. illa biha. Bahkan agama, demikian juga dunia, itu tidak akan tegak. Tidak akan berlangsung melainkan dengan kepemimpinan. Kata beliau, fa'inna bani Adam la tatimmu maslahatuhum illa bil ijtima' li hajati ba'dihim Karena manusia anak keturunan Adam itu kebaikan mereka tidak akan mungkin sempurna kecuali dengan menyatukan, mempersatukan ya apa yang menjadi hajah mereka. Mereka saling tolong menolong, memberikan kebutuhan mereka satu sama lain. Maksudnya apa? Mereka saling berhubungan. Ada yang membutuhkan ini. Sementara yang lain membutuhkan perkara yang lain. Maka terjadi muamalah di antara mereka. Ini sebuah kelaziman. Tidak mungkin seseorang itu hidup sendiri. Kita sebagai manusia itu hidup saling mem membutuhkan. Ya. Kemudian kata beliau wala budda lahum indal istima min ra's. Maka pastilah kata beliau. Perkumpulan mereka ini, ya, komunitas mereka ini membutuhkan pemimpin. Ya. Kemudian kata beliau, wa aujaba sallallahu alaihi wasallam ta'mir al-wahid fil ijtima' al-qalil al-arid fis safar. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah mewajibkan ya agar satu orang itu memimpin sebuah perkumpulan yang kecil ya ketika mereka safar ya. jadi ketika ada serombongan orang melakukan perjalanan maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mewajibkan salah seorang dari mereka diangkat untuk menjadi pemimpin rombongan ya kalau rombongannya paling minim berapa tiga orang Sebagaimana hadis yang diwajibkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dan disahihkan oleh Asyik al Bani, rahimahullahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana thalathah fis safar falyu'mar ahaduhum." Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila ada tiga orang ya melakukan perjalanan, tiga orang dalam safar, maka hendaknya salah seorang di antara mereka itu menjadi amir, menjadi pemimpin. Ini adalah sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apabila kita melakukan safar dalam rombongan, hendaknya ada yang menjadi pemimpin kita. Ya. Ada yang mengkoordinir, menjadi amir dalam safar. Kata beliau dalam komunitas yang demikian kecil, yaitu tiga orang saja, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk menjadikan satu orang menjadi pemimpin. Tanbihan bidzalika ala sairi anwa'il istima. Dan ini maksudnya adalah agar kita memperhatikan kepemimpinan ini dalam setiap komunitas. Jadi dalam setiap komunitas itu ada pemimpinnya, ada yang mengkoordinir. Lianna Allah Ta'ala aujabal amro bil ma'ruf wa nahya anil munkar wala dzalika illa biquwwatin wa imarah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah memerintahkan al-amru bil ma'ruf. Telah memerintahkan kepada kita untuk memerintahkan perkara yang baik. Wa nahyu 'anil munkar dan juga melarang untuk meninggalkan, melarang dari perbuatan mungkar. Dan ini kata beliau tidaklah terwujud melainkan dengan adanya kepemimpinan. Ya. Wa kadzalika sa'iru ma aujabahu minal jihad wal adl wa iqamatil hajj wal a'yad wal juma' wa nasral mazlum, wa iqamatal hudud la tatimmu illa biquwwah wal imarah. Demikian juga seluruh perkara yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa jihad maupun penegakan keadilan. Demikian juga pelaksanaan ibadah haji, pelaksanaan hari raya, demikian juga pelaksanaan ibadah Jumat dan juga menolong orang-orang yang terzolimi wa iqamatul hudud dan penegakan syariat Allah Subhanahu wa taala la tatimmu illa biquwah wal imarah. Perkara ini semua tidak mungkin terlaksana dengan baik kecuali dengan kekuatan dan kepemimpinan. Ya. Mana mungkin seseorang bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ya dengan sempurna tanpa adanya seseorang yang disegani, di, dihormati ya yang menjadi penegak hukum. Tidak akan mungkin yang terjadi hanya hukum rimba. Semua orang menghukumi dengan apa yang ada pada diri mereka. Tidak ada tempat kembali mereka dalam menghakimi sesuatu. Namun apabila ada pemimpin, maka mereka punya tempat kembali. Mereka punya seseorang untuk memutuskan perkara mereka. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya keberadaan seorang pemimpin. Ya, dalam lingkup skup yang kecil saja kita membutuhkan adanya pemimpin. Maka bagaimana dengan skup yang lebih luas? Suatu negara dengan jumlah kaum muslimin hampir 200 juta, maka keberadaan kepemimpinan di sana benar-benar diperlukan. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala wa yuqalu situna sanah min imamil jair aslah min lailatin wahidah bila sultan. Oleh karena itu kata beliau dikatakan 60 tahun di bawah kepemimpinan seorang imam yang jahat 60 tahun di bawah kepemimpinan seorang imam yang zalim itu lebih baik daripada satu malam tanpa adanya imam ya. Apabila ada seorang imam walaupun dia zalim, walaupun dia korupsi misalnya, akan tetapi selama ada kepemimpinan maka tegak hukum. Ya, ada keamanan yang bisa diberikan oleh pemimpin kepada rakyatnya. Tapi apabila tidak ada kepemimpinan, tidak ada penegakan hukum, maka satu malam saja itu bisa menjadi musibah yang besar. Satu malam saja bisa menjadi musibah yang besar bagi kaum muslimin. Dan ini hak ikhwani fidin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat keadaan-keadaan negara-negara Islam di Timur Tengah belakangan ini. Ketika mereka dimasuki dengan uh, yang namanya revolusi, ya satu demi satu pemimpin kaum muslimin dijatuhkan oleh demonstrasi, dijatuhkan oleh pemberontakan di Libya, di di Yaman, di Suriah terjadi pemberontakan demi pemberontakan sehingga yang sebelumnya ada keamanan bagi kaum muslimin, sekarang nyaris tidak ada. Contoh yang paling bisa kita lihat adalah Yaman, ikhwani rahimani rahimakumullah. Dan dahulu kami berada di sana. Ketika ada pemimpin, seorang pemimpin yang kuat, ya, akan tetapi pemimpin ini dijatuhkan melalui proses demonstrasi oleh tuntutan rakyat, maka keadaannya berbalik. Tidak ada lagi keamanan bagi kaum muslimin. Semua orang melakukan apa yang mereka sukai. Ini menunjukkan kepada kita bahwa keberadaan seorang pemimpin itu adalah kebutuhan bagi kaum muslimin. Kemudian kata beliau wa tajrubah tubayyin dzalik. Dan pengalaman itu telah menjelaskan perkara yang demikian. Ya. Artinya pengalaman itu telah menunjukkan bahwa keberadaan pemimpin itu sangat diperlukan. Fal wajib fal wajib ittikhadul imarah dainan wa qurbatan yataqarrabu biha ilallah. Maka wajib untuk mengadakan kepemimpinan ya, baik itu secara agama dan demikian juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya keberadaan kepemimpinan di antara kaum muslimin ini adalah bentuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna taqarruba ilaihi fiha bi ta'atihi wa ta'ati rasulih min afdalil qurbat. Dan sesungguhnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan mentaati pemimpin dan mentaati rasulnya dan ini adalah perkara min afdalil qurbat termasuk perkara yang paling afdal dari pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah kita akan dapati salah satu prinsip dari prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah mentaati pemerintah. Salah satu usul, ya salah satu asal min usuli ahli sunnah wal jamaah adalah taat, mendengar dan taat kepada pemerintah. Antum buka saya semua kitab-kitab para ulama yang berbicara tentang akidah. Pasti aku akan dapati. Ya, disinggung tentang wajibnya untuk taat kepada pemerintah. Ya. Kita nukilkan beberapa dari beberapa kitab akidah al-sunnah wal jamaah. Ya. Di dalam kitab al-aqidah at-tahawiyah Al-Imam At-Tahawi mengatakan wala nara al-khuruj ala immatina wa wulati umurina wa injaru Kata beliau dan tidaklah kami memandang bolehnya keluar dari ketaatan kepada para pemimpin meskipun dia melakukan tindakan kejahatan wala nad'u alaihim dan demikian juga kita tidak mendoakan kejelekan kepada mereka wala nunzi'u yadan min ta'atihim dan kita tidaklah mencabut tangan kita dari ketaatan kepada mereka wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jal faridatan dan kami melihat ketaatan kepada para pemimpin itu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala faridotan yang hukumnya wajib ya jadi ketaatan kepada pemimpin itu adalah bentuk ketaatan kita sesungguhnya merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ketaatan kepada dia saja sebagai seorang pemimpin akan tetapi ketaatan kita kepada dia itu merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faridotan kata beliau. Wajib hukumnya. Malam yu'maru bima'siyatin selama dia tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Wa nad'u lahum bisalah wa mu'afah. Dan kita pun mendoakan mereka dengan kebaikan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang termaktub dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Salah satu kitab yang berisi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwa salah satu prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Bahkan tidak mendoakan kejelekan kepada pemerintah, namun senantiasa mentaatinya selama ketaatan tersebut ya bukan selama yang diperintahkannya bukan merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga Al-Imam Al-Barbahari dalam syarh Sunnah beliau mengatakan ya berbicara tentang salah satu prinsip dari prinsip Sunnah wal Jamaah. Qala was-sam'u wa thaah li'a'immah fima yuhibbullahu wa yardah. Demikian juga wajib untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin dalam perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man waliyal khilafah bi ijma'in nasi alaihi wa ridahum bih fahuwa amirul mu'minin. Dan barang siapa yang memegang kekuasaan dengan kesepakatan manusia atasnya dan ridho mereka, fahuwa amirul mu'minin maka sesungguhnya dia adalah pemimpin kaum orang-orang yang beriman. Wala yahillu li ahadin lailatan imaman barran kana au fajiran. Maka tidak boleh bagi seseorang ya untuk dia bermalam dalam satu malam tanpa melihat kewajiban, tanpa melihat Wajibnya taat kepada imam tersebut. Baik imam tersebut baron, seorang yang saleh, atau au atau dia seorang yang fajir, melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika dia telah menjadi pemimpin kaum muslimin, maka wajib baginya untuk taat. Wajib baginya untuk memandang bahwa dia itu adalah seorang imam, seorang pemimpin. Tidak boleh merendahkannya. Ya. Waman kharaja ala imam min immatil muslimin fahuwa khariji barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin maka dia seorang khawarij ya seorang khawarij waqad saqa usatul muslimin asal muslimin wa khalafal athar maitatuhu jahiliyah Sesungguhnya dia telah menghancurkan tongkat ketaatan kaum muslimin dan telah telah menyelisihi azar. Dan apabila dia meninggal, maka dia pun mati dalam keadaan jahiliyah. Maka bangkainya adalah bangkai jahiliyah. Demikian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Apa yang tertulis dalam kitab-kitabnya para ulama yang berbicara tentang akidah Semuanya sepakat bahwa wajib bagi seorang muslim ya untuk taat kepada pemerintah kaum muslimin. Baik dia seorang yang baik ya, taat, saleh maupun dia seorang yang fajir ya. Selama kemaksiatannya tidak mengeluarkan dia dari Islam, maka wajib bagi seorang muslim untuk taat, untuk mendengar dan taat kepada kau kepada para pemimpinnya. Adapun pemahaman yang mengatakan bolehnya keluar dari ketaatan kepada kaum muslimin, maka eh, kepada para pemimpin kaum muslimin, maka sesungguhnya pemikiran semacam ini adalah pemikiran ahlul bid'ah. Pemikiran ahlul ahwa. Ya, yang menyelisih prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Walihada kana min usuli sunnah wal jamaah luzumal jamaah. Oleh karena itu, termasuk prinsip ahlus sunnah wal jamaah adalah tetap berada di dalam jamaah. Jadi tetap berada di tengah-tengah kaum muslimin. Watarku kital a'immah dan meninggalkan dari memerangi para pemimpin watarkul kital fil fitnah dan meninggalkan peperangan atau pembunuhan ketika masa-masa fitnah wa amma ahlul ahwa kata beliau adapun para ahlul ahwa pengikut hawa nafsu kal mu'tazilah fayarawna al qitali a'immah min usuli dinihim para pengikut hawa nafsu seperti al mu'tazilah mereka melihat bahwa memerangi pemerintah, memerangi pemimpin kaum muslimin itu adalah aslun min din, Prinsip agama mereka. Lihat ikhwanifiddin, fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ahlu sunnah memiliki prinsip taat kepada pemerintah, mendengar dan taat kepada pemerintah, sementara ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu, justru mereka menjadikan prinsip agama mereka apa? memerangi pemerintah kaum muslimin. Ya. Seperti kata beliau seperti al-Mu'tazilah. Ya jalul Mu'tazilatu usul dinihim khamsah. Al-Mu'tazilah ya pengikut uh, Wasil Ibnu Atha ya mereka memiliki lima dasar ya memiliki lima prinsip yang pertama, at-tauhid. Prinsip mereka adalah at-tauhid. Ya. Apa yang dimaksud dengan at-tauhid? Yaitu menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Prinsip pertama mereka adalah at-tauhid. Mereka tidak mengakui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang kedua dari prinsip Al-Mu'tazilah adalah al-adlu, keadilan. Dan yang dimaksud dengan keadilan di sini adalah mereka menolak adanya takdir. Ya. Jadi memang ungkapan yang mereka angkat menjadi prinsip agama mereka adalah ucapan yang bagus, tauhid, adil, ya dan lain sebagainya. Tapi yang diinginkan dengan prinsip-prinsip ini justru bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti prinsip mereka tadi yang pertama, at-tauhid, ya. Apa makna tauhid? Mereka menafikan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengakui adanya sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi al-adl, keadilan. Maksudnya apa keadilan di sini? Bahwa mereka menolak adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika mereka e, keyakinan mereka adalah manusia ini melakukan apa yang mereka inginkan. Ya, mereka bermaksiat, mereka melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah adab. Ini ke keadilan bagi mereka. Ini keadilan bagi mereka. Ya. Adapun yang menjadi akidah Ahlussunnah bahwa apa yang dilakukan oleh manusia semuanya merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka menolak adanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mereka menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala, berarti manusia tadi tidak berhak untuk dihukum. Karena yang telah menentukan dia melakukan maksiat atau tidak itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah prinsip yang ada pada Al-Mu'tazilah. Prinsip yang kedua, Kemudian yang ketiga, al-manzilah baina manzilatain. Suatu tempat di antara dua tempat. Al-manzilah baina manzilatain. Artinya seorang yang mengaku sebagai mukmin namun kemudian dia terjatuh pada sebuah perbuatan dosa, maka dia tidaklah lagi disebut sebagai mukmin. Tapi tidak juga disebut sebagai seorang yang kafir. Maka di mana posisinya? Posisinya fi manzilah bainal manzilatain. Di suatu tempat di antara dua tempat. Tidak mukmin, tidak juga kafir. Ya. Ini prinsip mereka yang ke tiga. Ya. Yang keempat, infadul wa'id. Yaitu penunaian janji atau ancaman. Ya. Apa yang dimaksud dengan infat al-wa'id? Artinya mereka menolak adanya syafa'ah. Ya, bahwa seseorang itu yang melakukan dosa bisa diselamatkan dengan adanya syafa'ah. Tapi mereka menolak ini semua. Mereka mengatakan bahwa setiap orang yang berdosa itu wajib mendapatkan hukuman. Dan prinsip mereka yang kelima ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah dan ini adalah uh, fokus kita prinsip yang kelima dari Al-Mu'tazilah adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemung kemungkaran. Maksudnya apa? Yang dimaksud oleh mereka di sini adalah memerangi pemerintah. Ya. Dengan selubung amar ma'ruf nahi mungkar, mereka melegalkan ya perang terhadap pemerintah. Lihat ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Prinsip ahlul ahwa. Ya. Berbeda jauh dengan apa yang menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah memerintahkan untuk taat kepada pemerintah, mereka malah menjadikan salah satu dari lima asas agama mereka memerangi pemerintah dengan berkedok amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan bacakan ya apa saja yang merupakan kewajiban bagi seorang muslim terhadap pemerintah kaum muslimin. Ya. Ini perlu kita ketahui karena sekarang di berbagai media semua orang bicara tentang pemerintahan, semua orang bicara tentang politik. Ya. ahlu sunnah tidak boleh larut. ahlu sunnah tidak boleh larut. Mereka harus punya prinsip. Ya, yang mereka pegang sebagai akidah mereka. Ya. Sehingga ketika berbicara mereka berbicara di atas ilmu. Sehingga ketika berkomentar mereka berkomentar di atas ilmu. Tidak sekedar ikut-ikutan, ya. Tidak sekedar ikut-ikutan apa yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Ya. Di antara <clears throat> hak yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim terhadap pemerintah. Yang pertama, as-sam'u wa ta'atu lahum. Mendengar dan taat kepada mereka yaitu kepada pemerintah kaum muslimin. dan dalil yang menunjukkan perkara ini itu cukup banyak ya baik dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah serta ijma kaum muslimin di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ke-59 Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taati rasulnya dan para pemimpin di antara kalian ya surat An-Nisa ayat ke-59 di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Allah kemudian taat kepada rasul dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ya. Ini menunjukkan wajibnya kita untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Adapun dari hadis ya telah warid sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Man ata'ani faqad ata' Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Wa may ya'sini faqad asallah. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka sungguh dia telah ya mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'il amir fakot ani Dan barang siapa yang telah barang siapa yang taat kepada para pemimpin maka sungguh dia telah taat kepadaku. Wa may ya'sil amir fakot asadi. Dan barang siapa yang mendurhakai pemimpin maka sesungguhnya dia telah durhaka kepadaku. Ya. Yeah. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk taat. Dan taat kepada pemimpin itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan ketaatan kepada dirinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa il amir fakot atani. Barang siapa yang taat kepada pemimpin, maka sesungguhnya dia telah taat kepadaku. Dikaitkan antara ke kepatuhan ketaatan kepada pemimpin dengan kepatuhan dan ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa may amir fakot asani. Dan barang siapa yang durhaka, bermaksiat kepada pemimpin, maka sungguh dia telah bermaksiat kepadaku kata Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga diwajibkan oleh Al Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikas sam'a wa ta'ah fi usrika wa yusrik, wa mansyatika wa makrahik, wa atharatin alaik." Wajib bagi kalian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengar dan taat di masa sulit maupun di masa mudah kalian ketika kalian bersemangat maupun ketika kalian bermalas-malasan wa asaratin alaik dan demikian juga ketika pemimpin itu berlaku tidak adil atas kalian ya. ini semua menunjukkan kepada kita wajibnya taat kepada pemerintah demikian juga al-ijma telah dinukilkan ijma oleh al-imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu taala Beliau mengatakan wa ajma'u 'ala sam'i wa ta'ah li a'immatil muslimin. Dan manusia telah bersepakat atas wajibnya mendengar dan taat kepada para pemimpin kaum muslimin. Wa 'ala anna kulla man waliya syai'an min umurihim amridan aw ghalabah. Dan wajib untuk taat kepada siapa saja yang berkuasa, ya. Baik dia berkuasa dengan jalan yang diridhoi maupun dengan jalan kudeta, maka wajib untuk taat kepadanya. Ya. Min min barrin wa fajir. Baik dia adalah seorang yang soleh maupun seorang yang fajir, ahli maksiat. Ya. La yalzimul khuruju alaihim bisayf jaro au adl. Ya. Maka tidaklah yang demikian itu keadaan dia seorang yang fajir itu tidaklah mewajibkan seseorang untuk keluar, ya. Tidaklah mengharuskan seseorang untuk keluar dari ketaatan kepadanya. Be safe dengan pedang. Itu melakukan pemberontakan. Jar au adl. Baik dia adalah imam yang melakukan ya kemaksiatan, kejahatan maupun imam yang penuh dengan keadilan. Ini menunjukkan ijma kaum muslimin tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian perkara yang kedua yang wajib dilakukan oleh seorang muslim terhadap pimpinan mereka Qala anna sam'a wa ta'ah lahum takunu fi ghairi ma'siyatillah bahwasanya mendengar dan taat kepada mereka itu hendaknya bukan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini satu prinsip yang perlu dipegang oleh seorang muslim. <clears throat> Bahwa ketaatan kepada pemerintah itu tidak secara mutlak tapi hanya dalam perkara yang ma'ruf. Ini perkara yang diperbolehkan di dalam agama kita. Tidak boleh seseorang itu mentaati pemerintah dalam kemaksiatan. Ya. Tidak boleh bagi seseorang itu untuk mentaati pemerintah dalam kemaksiatan. Ingat ayat yang kita bacakan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ati Allah ya, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah Wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada ar-rasul wa ulil amri minkum dan para pemimpin di antara kalian. Ya. Ketika menyebutkan Allah, Allah katakan apa? Atiullah, taatilah Allah. Ketika menyebutkan Rasul, Allah katakan atiur Rasul dan taatilah Rasul. Ya. Tapi ketika menyebut Ya, ulil amri tidak dengan kata atiu. Ya. Dari sini kita tarik sebuah kesimpulan bahwa ketaatan kepada pemerintah itu harus sesuai, ya, harus selaras, harus sejalan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada rasulnya. Jadi apabila pemerintah memerintahkan kepada kita suatu perkara yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala wala ta'ah. Tidak ada ketaatan kepada pemerintah. Ya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Al Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslim ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyah wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat dalam perkara yang dia cintai maupun dia tidak suka malam yu'mar bi ma'siyah selama tidak diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan. Faida umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Apabila dia diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan, ya, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Ya. Walaupun pemerintah kaum muslimin, presiden yang memerintahkan atau gubernur yang memerintahkan. Ya. Saya nggak nyebut nama, Pak. <laughs> Walaupun pemerintah memerintahkan sesuatu, ya, akan tetapi itu menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, maka wajib nggak bagi kita untuk taat? Jawabannya tidak. Ya. Yang wajib bagi kita untuk taat adalah ketika diperintahkan dalam perkara-perkara yang diperbolehkan dalam syariat. Namun ketika perkara tersebut menyelisihi apa yang menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk taat. Tidak ada kewajiban bagi kita untuk mendengar mereka. Ya. Dan masalah pula yang terkait eh, suatu masalah permasalahan yang terkait dengan pembahasan ini Maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, falasam sam'a Tidaklah kita mendengar dan taat kepada mereka hanya dalam perkara yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan disalahartikan. Sebagian orang mengartikan walas walasam sam'a ketika seorang pemimpin melakukan kemaksiatan atau memerintahkan kepada suatu kemaksiatan, maka tidak perlu lagi bagi kita untuk mendengar dan taat kepada dia. Inilah pemikiran yang keliru. Yang dimaksud dengan wala sam'a wala ta'ah adalah kita tidak mendengar dan tidak taat kepada dia dalam perkara yang menyelisihi syariat. Di luar itu, ketika dia masih memerintahkan suatu perkara yang tidak ada, tidak menyelisih syariat kita, maka tetap wajib untuk mendengar dan taat. Ya. Ini dia prinsip yang kedua bahwa ketaatan kita kepada seorang pemimpin itu hanya dalam ketaatan kepada Allah. Artinya tidak boleh menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Prinsip yang ketiga Annal umara yuta'una fi ta'atillahi ta'ala sawa'an kanat wilayatuhum bi ridon minan nas wa mubayatihim lahum au kanat min ghalabah wa taghallub alaihim bahwasannya pemimpin itu ditaati ya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sama saja apakah kepemimpinannya itu diperoleh dengan ridho manusia atau diperoleh dengan baiatnya manusia, janji setia manusia kepada dia, atau kepemimpinannya itu diambil dengan cara kudeta. Ya. Apa saja metode yang dia tempuh untuk menjadi atau naik ke tampuk kekuasaan, namun setelah dia naik menjadi pemimpin, tetap wajib bagi kita untuk taat. Ya. Sehingga tidak ada alasan bagi sebagian firqah Ya, sebagian golongan yang mengatakan bahwa yang wajib ditaati, pemimpin yang wajib ditaati apabila dia bentuknya khilafah. Seorang khalifah. Ya. Kalau dia seorang khalifah baru kita taati. Adapun presiden atau perdana menteri atau pemimpin-pemimpin lainnya yang dipilih dengan cara demokrasi tidak wajib bagi kita untuk mentaatinya. Ini adalah pemikiran yang keliru. Terlepas dari apa metode yang dia tempuh untuk meraih ke kepemimpinan, tetap wajib bagi kaum muslimin untuk taat kepadanya. Ya. Walaupun dengan metode apa? Kudeta. Artinya dia memperoleh kekuasaannya dengan cara-cara yang ilegal, dengan cara-cara yang tidak sah. Tapi ketika dia sudah duduk di tampuk kekuasaan, sudah duduk di tampuk pemerintahan, maka wajib bagi kita untuk mendengar dan taat. Ya. Dinukilkan dari al-Imam Ali ibn Madini rahimahullahu taala Imam Ali ibn Madini ini adalah gurunya al-Imam Al-Bukhari. Ya. Gurunya al-Imam Al-Bukhari. Syekh min masyaikh Al-Bukhari. Kata al-Imam Ali ibn Madini rahimahullahu taala wa man kharaja ala imam min a'immatil muslimin wa qad ijtama'a alaihi an nas fa aqarru walahu bi khilafah bi ayyi wajhin biridan kanat aw bi ghalabah fa huwa syaqa alaihi al-usah barang siapa kata beliau yang keluar ya dari ketaatan kepada pemimpin dari para pemimpin kaum muslimin yang manusia itu telah bersatu di atas di bawah kepemimpinannya dan mengakui kepemimpinannya baik dia menjadi pemimpin dengan cara yang diridhoi manusia atau dengan cara kudeta maka sesungguhnya orang yang keluar ya telah mematahkan atau menghancurkan tongkat ketaatan ya wa khalafal athar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan sungguh dia telah menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi orang yang tidak mau taat kepada pemerintah hanya karena pemerintah tersebut menjadi atau diangkat karena proses yang tidak sesuai dengan proses syariat, ya, maka sesungguhnya orang yang seperti ini telah keluar dari jalannya alusunnah wal jamaah. Karena alusunnah mengakui pemerintahan, ya taat kepada suatu pemerintah, ya, walaupun cara-cara yang ditempuh olehnya untuk mendapatkan kursi kepemimpinan itu cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat. Perkara yang ke empat. <clears throat> Sampai jam berapa talim? Adanya jam berapa? Ya. Yang keempat, <clears throat> sikap terhadap pemimpin kaum muslimin adalah an-nasihatu lahum. Ya. Memberikan nasihat kepada mereka. Ya. Sikap kita mendengar dan taat kepada pemerintah itu tidaklah menghalangi diri kita untuk menyampaikan al-haq kepada pemerintah. Ya. Bahkan kita diwajibkan untuk memberikan nasihat kepada mereka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh alimah Muslim dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ad-dinun nasihah agama itu adalah nasihat. Qulna niman ya Rasulullah? Kemudian kami bertanya kepada siapa? Bagi siapa wahai Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Agama itu adalah nasihat, ketulusan, keikhlasan bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pengikutan bagi kitabnya dan rasulnya wali aimmatil muslimin dan juga nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin wa ammatihim dan keumuman kaum muslimin. Ya. Jadi nasihat bagi <clears throat> penguasa itu adalah perkara yang disyariatkan dalam agama kita. Jangan sampai salah sangka bahwa ketaatan mendengar dan taat kepada pemerintah itu menghalangi kita. Hanya saja satu perkara yang perlu diingat ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah bahwa etika menasihati penguasa itu berbeda dengan kita menasihati sesama kita. Menasihati orang biasa. Dalam kita memberikan nasihat itu tidak boleh membeberkan aib-aib pemerintah. Tidak boleh mengungkap keburukan-keburukan mereka di hadapan khalayak ramai. Ya. Ini adalah suatu prinsip yang dilupakan oleh banyak kaum muslimin di tengah hiruk pikuk demokrasi di negeri kita. Mereka bicara sebebas-bebasnya. Padahal Islam telah mengatur bahwa nasihat kepada pemimpin kaum muslimin itu tidak boleh dilakukan di depan mimbar umum. Tidak boleh seseorang mengungkap aib-aib penguasa di hadapan halayak ramai. Ya. Asyik Ibnu Baz rahimahullahu taala beliau menyinggung perkara ini. Kata beliau laisa min manhajis salaf tashhir bi uyubil wulah. Bukanlah termasuk manhaj salaf kata beliau menyebarluaskan aib-aib pemerintah. Wa 'alal manabir dan menyebut-nyebut aib tersebut di atas mimbar-mimbar. Li'anna dzalika yufdi ilal inkilabat. Karena sesungguhnya menyiarkan aib-aib penguasa, menyebarkan aib-aib mereka di hadapan khalayak ramai, ya, ini bisa menyebabkan kudeta ya menyebabkan masyarakat marah kemudian ber, melakukan demonstrasi bahkan lebih daripada itu menggulingkan pemerintahan ya kemudian wa adamus sam'i wa ta'ah fil ma'ruf dan demikian juga menyebarkan aib-aib penguasa ya di mimbar-mimbar itu menyebabkan hilangnya ketaatan dalam kebaikan wa yufdi ilal khurujil yadur wala yanfa dan menyebabkan sikap keluar dari ketaatan yang lebih banyak atau yang bisa memberikan mudarah bisa memberikan bahaya bagi kaum muslimin dan tidak bermanfaat sama sekali Lantas bagaimana caranya kita memberikan nasihat kepada pemerintah? Beliau melanjutkan walakin ya at-tariqah al-mutaba'ah al-mutba'ah inda salaf. Adapun jalan yang diikuti di sisi para salaf an-nasihatu fi ma bainahum wa baina sultan. Yaitu dia saling menasihati langsung antara dirinya dengan si pemimpin wal kitabatu ilaih demikian juga dengan menulis surat kepadanya ya awil ittisalu bil ulama alladhi yattasilu bihi alladhina yattasiluna bihi hatta yuwajjihuhu ilal khair atau berhubungan dengan para ulama orang-orang yang dekat ya para penasehat pemimpin tersebut sehingga para penasehat ini ulama yang menjadi penasehat pemimpin ini bisa mengarahkan dia ke jalan yang lebih baik. Inilah jalan yang dituntunkan oleh para salafun salih ridwan Allah alaihim ajmain. Bahwa ketika dia melihat ada suatu kemudaratan atau ada suatu kerusakan, ada suatu kemaksiatan yang dilakukan oleh pemerintah, maka menegurnya caranya adalah dengan berbicara empat mata. Ya, langsung berbicara empat mata tanpa dihadiri oleh orang lain. Atau apa? Menuliskan surat. Menuliskan surat, kirim email atau kirim SMS. Ya. <clears throat> Memberikan saran kepada pemerintah. Atau cara yang ketiga, menyampaikan perkara tersebut kepada orang-orang yang dekat dengan pemimpin. Ya. Sehingga orang tersebut bisa memberikan masukan kepada para pemimpin dan mengarahkannya ke cara yang lebih baik. Kemudian yang kelima, perkara yang perlu untuk diperhatikan oleh seorang muslim dalam bermuamalah dengan pemimpin adalah ad-du'a lahum bisalahi wal mu'afah berdoa untuk mereka. Mendoakan mereka untuk mendapatkan kebaikan dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdoa untuk kebaikan mereka ya dan berdoa agar mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tanggung jawab kepemimpinan itu ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah bukanlah suatu perkara yang ringan, suatu perkara yang mudah. Sehingga apa yang bisa kita lakukan bagi para pemimpin kita? Mendoakan kebaikan bagi mereka. Ya. Dan mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Ya. <clears throat> Dan dahulu Al-Imam Al-Fudail Ibnu Iyad Rohimahullah taala ya, beliau memiliki suatu perkara perkata perkataan atau suatu ucapan yang sangat baik yang perlu dicatat dengan tinta emas dan perlu kita tiru. Kata beliau rahimahullahu taala, "Lau kanat li da'watun mustajabah ma ja'altuha illa fi sultan." Kata Fudail, apabila aku itu memiliki satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh aku akan jadikan doa ini untuk mendoakan kebaikan bagi sultan, bagi para pemimpin. Kilalahu, kemudian orang bertanya kepada beliau, "Ya Aba Ali, fasir lana hata. Wahai Abu Ali, wahai Fudail, jelaskan kepada kami tentang perkara ini. Qala idha ja'altuha fi nafsi lima ta'iduni. Wa idha ja'altuha fi sultan solaha Fasalaha bisalahi al ibad wal bilad. Kata beliau, apabila aku jadikan doa itu ya untuk kepentinganku, maka kembalinya hanya pada diriku saja. Akan tetapi kata beliau, apabila aku jadikan doa itu untuk sultan, untuk penguasa dan dia menjadi baik, ya, maka dengan kebaikan pada dirinya akan membaik pula ya keadaan seluruh hamba dan juga seluruh negara. Ya. Jadi kalau pemimpinnya baik, maka rakyatnya akan baik pula. Kalau pemimpinnya baik, maka keadaan negara pun akan baik. Ya. Maka beliau rahimahullah taala menjadikan doanya yang mustajabah ya ditujukan untuk kebaikan seorang pemimpin negara. Ya. Bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan kemaslahatan masyarakat ramai. Ya, dia jadikan doanya bagi kebaikan dan uh, maaf bagi pemimpin tersebut. Dan setelah pemimpinnya baik, maka akan membawa kebaikan pula kepada rakyat dan juga kepada masyarakat luas. Ini mungkin ikhwanifidin rahimani rahimakumullah beberapa perkara sebagai pengingat bagi diri kita <clears throat> agar kita tidak keluar dari prinsip-prinsip alusunnah wal jamaah ketika bermuamalah dengan pemimpin. Karena sebagian orang di berbagai media mereka dengan bebas mengumbar aib-aib pemerintah. Mereka dengan bebas mengajak ya kaum muslimin untuk tidak taat kepada pemerintah. Tapi alusunnah hendaknya mereka memiliki prinsip-prinsip yang mereka pegang kuat, mereka pegang dengan erat, agar tidak ikut dengan arus. Ya. Inilah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berapa perkara yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Ya, sebagai dars pengganti dari ketidakhadiran sebagian asatidah. Semoga bisa bermanfaat. Ya, apa yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang salah datangnya dari diri kami dan dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghapuni kita semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.